Utsmanu. Kemudian Ibrahimu. Tidak boleh dibaca Utsmanun, Ibrahimun, Fatimatun, Aisyatun dan seterusnya nggak bisa ya karena tidak menerima tanwin dan tidak boleh tanwin. Nah, Hamzah ya seperti itu karena apa biasanya yang uh, isim itu hendaknya senantiasa dibaca dengan tanwin kalau tidak apa tidak masuk al Islam ya semua muslim muslim harus baca muslimun rajulu, rajulun, ya itu seharusnya. Dan isim-isim tadi akan tidak bertanwin kalau sudah dimasuki al. Yang tadinya muslimun menjadi al muslimun. Yang tadinya rojulun masuk al pada menjadi ar rojulun. Nah, ismul ladzi la ini walaupun dia tidak memiliki al atau tidak ada tadi depannya itu diawali dengan al alif lam itu ya. tetap tidak boleh dikatakan diusahakan dengan tanwin karena memang isim itu isim yang tidak bisa menerima tanwin demikian sebenarnya Ahmad menjadi Ahmadu tidak boleh kata Ahmadun ya salah maksud seperti itu nah. <clears throat> kemudian ini sebentar tentang isim ya dari isim ismul yang sorif jelasnya isim alladzi la sorif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak beral walaupun tidak ada alif lamnya tetap tidak boleh dibaca tanwin itu gampangnya seperti itu kemudian ismul ladzi la sorif Isim yang tidak menerima pemilik ini terbagi eh, apa jumlahnya itu ada 12 12 macam ya. Jumlahnya ada 12 macam. 12 macam ini terbagi menjadi tiga. Perinciannya seperti itu. Tafasilul asma'i lati la tamsarifu perincian isim-isim yang tidak menerima tanwin yang pertama untuk kismul Awal Kelompok pertama ya Karena dibagi, dibagi menjadi tiga kelompok Kelompok yang pertama Adalah sirot Muntahal Jumu sirot Muntahal Jumu Ini kalau diartikan Adalah bentuk yang apa bentuk isin yang tidak bisa di tan, eh, dijamak lagi ya tidak bisa dijamak lagi sudah itu adalah bentuk jamak terakhir ya masjidun masjidani masjiduna <laughs> ya, ya. yang ada itu masajidu ya itu sudah pol sudah nggak bisa dijamak lagi artinya memang bentuk terakhir dari jamak nggak ada jamak-jamak yang lain untuk isim ini Kemudian maudhi'un, maudhi'ani, mawadhi' ya. Mawani' masadir semuanya seperti itu. <clears throat> Yang ikut wazan seperti itu <clears throat> wazan mafa'ilu ya itu termasuk jamak eh, syirat muntahal jumlah ya karena ada beberapa wazan untuk bentuk sirot sirot muntahal jumuk yang pertama ikut wazan mafailu contohnya tadi masajidu maghanimu uh, magharibu mawadi'u na'am ya yang seperti itu kemudian makosid juga termasuk ya makosid Mafasid. Nah. Kemudian yang berikutnya wazan. Kalau yang tadi itu wazan mafah lalu sekarang ikut yang yang ikut wazan fawailu ya. Ikut wazan fawailu. Ini untuk yang syarat muntahal jumu. Kalau di mana di buku muyasannya itu tidak ada ya, tidak ada perintah seperti itu. Semua surat mudah sumur contohnya mafa'ilu masajidu tananiru ya, masajida tananiro dan seterusnya ya tergantung fathah ya fathah umpamah ya umpamah ya nah. kemudian bentuk yang berikutnya yang mengikut ke wazan fawa'ila ya seperti sawahib ya sawahib rawatib ya. jawami dan seterusnya itu juga masuk dalam bentuk sirat muntahal jumlah kemudian yang ketiganya ala waznin afailu ya ala waznin afailu contohnya amakinu amakin tempat-tempat. Kemudian juga akabir, ya, akabir orang-orang yang besar, orang-orang yang tua. Hadisnya bagaimana? Hadisnya yang uh, bukanlah dari kalau apa bukanlah dari golonganku orang yang tidak menyayangi yang kecil dan orang yang atau gambarnya paling gampang. Al barakatu ma'a nah, kadiri. Tapi kalau yang ini sudah di diidhofahkan jadi tidak lagi sebagai bentuk jawab muntahal semua sudah tidak lagi sebagai ismul ladzul yang yang yang munsorif itu yang alat lain munsorif itu kalau belum di itu karena nanti ada syarat-syaratnya untuk lain ya nah. tapi yang jelas akabiru itu termasuk di antara bentuk syirat muntahal jumu dengan wazan afa'il ya afa'il. Ini yang pertama syirat muntahal jumu Kemudian yang kedua kelompok pertama tapi bagian kedua, poin kedua yaitu alif taknif maksurah. Alif taknif maksurah. Isim musanna yang menggunakan alif maksurah ya seperti itu contohnya hubla ya hubla itu <clears throat> mu'annas ya mu'annas kemudian menggunakan alif maksurah ya alif taknif maksurah menunjukkan bahwa isim tersebut mu'annas ya maksurah <clears throat> Kemudian sugra, ya. Kalau hubla artinya wanita yang hamil, wanita hamil, hubla. sugra kecil, kubra besar. Ukhra lain. Ya. Minal amfilatil ukhra. Ya. Dari contoh-contoh yang lain, Amfilah kan muannats. nya juga harus kalau misal bukan lagi ukhra, misalin akhar. Ya, misalun akhar, contoh lain. Nah, contoh lain. Kalau mis amsilatul ukhra, contoh-contoh lain. Tapi ukhra itu harus disesuaikan dengan muannasnya. Ukhra di situ tidak menerima tanwin. Isim tapi tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena tadi taknis maksura. <clears throat> Alasannya itu. Kemudian yang ukhra kubro juga ya. Kubro. Kiamat ya. Yaumul qiyamah as-sughra kan qiyamah menggunakan tak markutoh menunjukkan muannats. Kecil, kiamat kecil, kiamat sughra, kiamat besar, kiamat kubro ya. Seperti itu. Jadi sesuaikan Naam. Atau yang berikutnya contoh yang bawah ya, yang poin ketiganya untuk kelompok pertama poin ketiga alif taknis al mamdudah. Alif yang menunjukkan taknis di sini adalah muannas tapi dibacanya panjang ya, dibacanya panjang mamdud panjang sofro ya sofrau baydha'u sauda'u hamra'u itu semuanya adalah isim-isim yang tidak boleh dibaca tanwin ya tidak boleh bertanwin alasannya dua itu ya takmir kemudian al mamdudah ya al habbah sauda habbatus sauda habbah muannats letak markutohnya. Maka untuk mensifat seperti itu, ya hitam. Kalau untuk mudakkar aswad, kalau untuk mu'anaf menjadi sauda, ya seperti itu, sauda. Itu sebagai contoh, ya. Al-muhim ketika kita mendapatkan sebuah kalimat dengan Ciri-ciri seperti tadi ya, ikut wazan ya, ikut wazan mafailu, fawailu atau amak, afailu bisa kita pastikan isim tersebut mamnu nasraf atau ghair la yansarif atau ghair munsarif ya, ghair munsarif. Begitu juga ketika alif ta'nis atau alif ta'nis maksurah ya. Kemudian yang memduda dengan ciri-ciri tadi bentuknya dari ketahuan dari bentuknya bentuk kalimatnya <clears throat> maka itu termasuk isim-isim yang tidak bertanwin isim-isim yang tidak menerima tanwin tidak boleh ditanwin kemudian untuk kelompok yang kedua kalau tadi isim ya perhatikan yang pertama itu semuanya adalah isim isim isim kemudian yang kedua al-qismu adalah al-wasf berbicara tentang masalah sifat. Ya. Al-wasfu ma'al adl. Sifat dengan adil ya. Mamnu atau ghairu ghair munsharifnya karena pertama dia sebagai sifat yang keduanya karena adil itu menjadi penghalang nanti kalau kita berikutnya kita lebih tinggi lah so. Polal Adhabiyah nanti dibicarakan di sana rincian-rincian ilahnya ya lebih jelas lagi lebih gamblang lagi lebih detail lagi dan tentunya lebih mumet lagi bagi yang mumet tadi yang enggak ya enggak biasa ya, ada aspirin masih jadi mumet minum aspirin al-wasfu ma'al adl sifat kemudian adl ya Contohnya makna Dua-dua Sulasa Tiga-tiga Ruba'a Empat-empat ya. Ketiga contoh ini adalah sifat ya. Dilihat dari maknanya atau dari bentuknya, lafadznya itu sifat sifatnya itu dua-dua sebagaimana contoh dalam hadis yang telah kita pelajari di kita Tazul Alam, alam mula pernah mungkin pernah baca bahwa sholat Rasulullah SAW salat malam adalah masna masna. Sifatnya itu dua-dua, ya masna masna. Nah, ya itu sebagai contoh. <clears throat> Kemudian yang kedua masih tentang sifat al-wasfu ma'a wasnil fi'li Maknanya secara lafal ya, lafaznya itu menunjukkan sifat ya, lafaznya memiliki makna sifat. Akan tetapi lafaz itu juga mengikut kepada wazan fiil. Ya. Ada sebuah kalimat, kalimat ini dilihat dari artinya, sisi arti itu menunjukkan sifat ya, sifat untuk suatu benda mana sifat ini ya memiliki wazan fi'il dari zahirnya dari lafadznya seperti mana lafaz sebuah fi'il itu yang dimaksudkan contohnya wazan fi'il af'alu ya, af'alu seperti ahsanu akbaru asgharu ya seperti itu asghar syirik asghar syirik akbar ya kemudian fi ahsan ya ahsan bagus ya bagus ahsan sifat akbar sifat asghar juga sifat ya kata-kata ini memiliki arti sifat kemudian kata ini mengikut kepada wazan fi'il af'alu ya wazannya wazan af'alu itu yang dimaksudkan dengan al-wasfu ma'awazni al-fi'li am kemudian yang ketiganya al-wasfu masih tentang sifat kata tersebut isim artinya memiliki arti sifat isim tapi isim ini memiliki arti sifat jadi kalau antum melihat di kamus itu termasuk bukan kata benda tapi kata sifat ya kata sifat itu maksudnya kemudian kata sifat ini dalam bahasa Arab memiliki tambahan alif nun ya. ini juga termasuk yang ghairu munsharif contohnya sakron ya memabukkan sifat memabukkan Robban marah ya kemudian syab'an kenyang syab'an ya seperti itu ini contoh-contoh sifat ya, mengenyangkan bikin marah sakron bikin mabuk ya memabukkan ini semuanya adalah sifat tapi sifat yang pertama adalah sifat mal adil. Artinya adil, nah itu dia artinya adil. Dia mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Itu artinya adil ya. Adil. Berubah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Bukan karena satu sebab, tapi memang dia itu berubah seperti itu. Dari sananya memang seperti itu dari orang-orang Arab ya orang Arab Arab mempraktekkannya ketika isnani kemudian menjadi sifat makna sebabnya apa ya memang seperti itu dari dulu kayak gitu di sana dipakainya kayak seperti itu ya jadi kalau di orang Arab sendiri di, kenapa kok seperti itu mungkin juga nggak ngerti ya memang dari dulu begitu kok bahasa Arab nih, ya tanpa sebab tanpa alasan kok kenapa imal apa uh, isnan jadi makna kemudian salasun jadi sulasa ya isnan salas arba menjadi ruba'a itu artinya nah, adil nah, <clears throat> yang mawazn fi'il sudah jelas karena ikut wazn fi'il menunjuk alif nun seperti itu. Nah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, al-qismu salif, ya, kelompok yang ketiga. Ini semuanya berbicara tentang masalah isim sebagaimana dalam uh, naam yang pertama ya. Kelompok pertama isim hanya saja dari jumlahnya dia adalah bentuknya jamak ya, bentuknya jamak. Masajid masjid-masjid, mawadhi' tempat-tempat ya, makabir, kuburan-kuburan dan seterusnya. Mafatih, kunci-kunci. Semua bentuknya sama Yang bawahnya juga sawahib ya. Teman-teman rawatib yang naam mengikut tertib ya seperti itu amakin, tempat-tempat semuanya adalah bentuknya Jama, Ya, jamak. Kalau yang pertama yang surat mutahal semua. Kemudian yang kedua taknir, ya, bentuknya taknir. <clears throat> nah, kemudian yang kesmutalir semuanya berbicara tentang masalah nama, ya. Al-alam ma'al adl. Yang pertama, nama juga ma'al adl adalah di situ per pengertiannya sama dengan yang hampir sama dengan yang ada pada sifat ya. Hanya saja ini perubahan dari satu bentuk e, dari satu bentuk kalimat ke kalimat yang lain ya. Di situ di yang saya baca itu tidak ada alasannya kenapa ya, tidak ada alasannya kenapa tapi jelas bentuknya perubahannya ya. Jadi kalau Omaru itu asal mulanya Amir. Kemudian berubah menjadi Omaru. Kemudian Zufaru di situ, di contoh dalam contoh itu Zufaru asal katanya Zafiru. Zafiru. Ya, itu perubahannya seperti itu. Kemudian Zuhal asal katanya Zahilu, ya. Zahilun. Zafirun Amirun Naam Ini asal mulanya ya, Maka disebut sebagai ma'al adalah Ada kesimpangan u, u, u, u ya. Awal u terakhir u Awal u terakhir u Seperti itu Omaru, Zufaru, Zuhalu Ini masih tahan nama Kalau dilihat dari maknanya atau dari jumlahnya Mufad ya. Omar, Zufar, Zuhal Kemudian yang kedua, poin kedua dari Ismutalis. Apa yang ketiga apa? Poin yang kedua, al-alam ma'awasnil fi'li. Nama ya. Tapi bentuknya sebagaimana wazan sebuah fi'il. Yang digunakan adalah fi'il af'ala ya, af'ala. Ya, fi'il maudhi af'ala yuf'alu ya. Naam. Contohnya adalah Ahmada. Ya. Ah, af'alu, ahmadu, ahnasu, ya. Kemudian yang pengen mubare, zada, yazidu, yazid. Nah, seperti itu, ya. Ini ikut kepada wazan fi'il. Kemudian masih tentang nama al-alam ma'a ziyadati alif wa nun. Kalimat tersebut memiliki arti nama ya. Karena yang kalimat-kalimat ini biasa digunakan untuk menamai seseorang seperti yang Utsman ya. Kemudian Sufyan, Marwan, Fauzan, ya seperti itu ya, alif nun alif nun alif nun ya fadlan dan seterusnya ya imron ya alif nun ini juga isim-isim ini Salman, Sulaiman, Hamdan, <laughs> Seperti itu. Ini termasuk yang غير منصرف ya nama-nama surat ini غير منصرف dalam Al-Qur'an kalau antum dapati apa jumlah-jumlah seperti ini kalau majrur majrur ya kalau didahului oleh harfu jar tandanya bukan kasrah ya tapi fathah ya, namanya sebagai pengganti kasroh karena tidak ada munsharif yang majrur nggak ada majrur memang tapi tandanya fathah jadi kalau di Arab nanti apa ismun majrurun pengalamatu jarrihi al fathatu niabatan anil kasroh itu kalau di Arab ya tidak ada fi'il yang apa isim-isim seperti ini kalau posisinya dia sebagai irobnya khafad, ya, tandanya adalah kasrah. Kecuali nanti ada pengecualiannya, ya. Sebelum kecuali lanjutkan dulu. Kemudian yang ketiganya al alam mata takmir, ya. Nama dan nama itu perempuan baik secara zahir secara maknawi maupun lafzi ya. Mata taknir. Contohnya Aisyah Fatimah, Aisyah tu, Fatimah tu, ya, dan seterusnya yang menggunakan tak marfutoh. Nama orang menggunakan tak marfutoh. Kemudian kalau Hamzah masuk juga, ya, masuk Hamzah. Walaupun walaupun apa maknanya muzakkar, tapi dia takmir lafzi. Ya, taknis lafzi. Lafaznya mu'annas. Tapi orangnya jangan mu'annas. Ya, agak berjenggot ya. <laughs> Kemudian yang kelimanya al-alam ma'ujma. Nama orang tapi orangnya bukan orang Arab, orang Ajam, ya, orang Ajam. Ibrahim, ya, Yusuf Ismail Hendro ya. Orang ajam itu tidak bisa menerima tanwin ya. Tidak bisa menerima tanwin. Nah. Soko ya. Itu nggak bisa menerima tanwin yang kayak gitu tuh, ya. Nggak bisa itu. Marijan juga nggak masuk dalam ini. Nah. Baik, ya. Jelas sampai sini ya. Jadi, ya, kalau nama Adam, Ibrahim, Ishak, nama-nama nabi, ya. Semua nama-nama nabi kecuali Muhammad dan berapa orang nabi lainnya ada lima orang kayaknya. Apa enam ya? itu semuanya adalah ajam ya semuanya adalah ajam tidak ada yang bertanding. nah kemudian yang terakhir itu alam matarkib masjid tersusun kayak kalimat majmuk dari dua isim menjadi satu nama ya ba'labak makdi karib kemudian maut ya banyak dalam nama-nama sahabat yang ada namanya Ma'di Karib ada ya Ma'di Karib ada tapi itu nama bapak sahabat Allah alam bapaknya apa termasuk sahabat apa enggak tapi anaknya sahabat nah meriwayatkan sebuah hadis atau meriwayatkan hadis di hadis hadis Rasulullah SAW ya ada yang namanya Ma'di Karib Nah, itu ya. Jadi semua ini yang pertama dikelompokkan itu untuk memudahkan kita me mengetahui pertama Ismullah jalan yang sorif ada 12 12 poin ya 12 tiga arah satu eh, dua eh, 12 ini dibagi menjadi tiga dari kelompok kelompok pertama adalah yang berbentuk jamak sirat mundahal Jumuk. ada tiga poin wajahnya mafa'ilu, kemudian fawa'ilu dan afa'ilu. Itu wazannya. Kemudian yang keduanya, poin kedua dari Naam surat Mutahal Jumuh ini atau yang masuk poin pertama ini atau kelompok pertama adalah alif taknis maksurah kemudian alif taknis mamdudah. Ini masuk kelompok pertama. Kemudian yang kelompok kedua berbicara tentang masalah sifat. Semua yang disebutkan di situ berkaitan dengan sifat. Ada yang al-rasu ma'al adl ya kemudian al-rasu al-rasu ma'a eh, waznul fi'li waznul fi'li kemudian ada al-rasu Mazat alif dan nun wan nun na'am ini semuanya sifat ya kemudian ya kelompok yang ketiga semuanya tentang nama hanya di situ ada tambahannya nama ada yang e, naam Ma'al Adil, ada yang ikut wazn fi'il, ada yang tambahan alif nun, ada yang mata ta'nif, ada yang ma'al ujma, ada yang tarkib masih ya. Nah, ini semua isim-isim yang telah kita bicarakan ini adalah isim yang ghair munsharif, tidak bisa dibaca tanwin ya. Adapun <clears throat> untuk <clears throat> tetap menjadi Isim yang ghair munsharif itu ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Mana tadi itu? Hmm. hmm. Ada syaratnya. Ya gratisan. Isim-isim tadi yang kita sebutkan, dia akan tetap kondisinya ghair munsharif dan akan tetap ketika khafat tandanya fathah manakala yang pertama, alla yakuna mudhafan. Tidak diidhafahkan. Ya. Tidak diidhafahkan. Seperti safaral musafiru ila masajida. Ila harf apa? apa, Dzar. Ya. Dia tidak akan berkasrah karena utuh bentuknya. Masa jika ikut kepada wazan mafa'il. Ya. Sehingga tanda khafatnya itu adalah fathah. Seperti itu aturannya. Salaitu fi masa jidan. Fi masa jidan. Safar musafiru ila masa jidan. Ya, Naam. Ini tetap seperti ini kalau tidak diidhofahkan. Tapi kalau diidhofahkan ya, kalau disandarkan kepada isim lain ya, maka dia tidak lagi majrur dengan fathah sebagaimana pada al tapi sudah menjadi isim yang sebagaimana isim-isim lain sebagaimana sama bentuk sama yang lain sama taksir misalnya ya fi masajidihim. Sudah ada himnya di situ. Tapi di masjid-masjid mereka. Ya, kalau tadi itu masjid-masjid saja umum. Cuma safarul musafiru ilal apa masa tidak. Para musafir itu pergi ke masjid-masjid. Enggak tahu masjidnya siapa, Atau masjid biror, Atau masjid yang rubuh, Atau masjid yang rusak, Atau masjid yang bocor, Atau masjid yang bagus. Masjid-masjid itu. -masjid. Tapi kalau sudah diinovahkan, sudah ada embel-embelnya di belakangnya, itu sudah ganti posisi dia. Langsung seketika, ya, nggak pakai babi bu, sudah bukan lagi wair munsorif. Nah. Ya, contohnya ini, bawahnya ini. itu Salaitu fi jidihim sudah tidak lagi menjadi wair munsorif. Karena apa? Kalau khofat, dia harus berharokat fathah sebagai ganti dari kasroh. Tapi kalau sudah diidofahkan dia akan tetap berharokat kasroh sebagai tanda khofatnya. Mudeng apa mubeng? Hah? Ya. Ada yang tatapannya nanar <laughs> kemana-mana ya. Nah, kemudian syarat yang kedua Ayakuna mujarradan min al jika kosong dari al jadi isim kalau tidak ada alif lamnya di depan maksudnya ya didahului alif lam al masa jida misalkan itu ya bukan masa jidal bukan ada alif lamnya tapi di belakang enggak jadi itu di depannya diawali dengan alif lam maka sudah tidak lagi menjadi isim ghair munsharif. Tapi kalau kosong tetap ta'allamtu fi madarisa. Ya. Aku belajar di madrasah-madrasah. Nah. Tapi kalau sudah di dekat atau dimasukkan padanya atau dikenai alif lam, enggak lagi madarisa tapi fil Madari si fil si, karena sudah tidak lagi ghair munsharif sudah gugur ghair munsharifnya hanya gara-gara alif lam masuk ke isim tersebut ya gugur ghair munsharifnya demikian juga an mughirah kalau tanpa alif lam an maghirah tabna syu'bah an maghirah bin syubnah Syubah. ah, Syu'bah maksud saya itu. anugerah itu bin Syu'bah. Susah banget. Nah, <laughs> seperti itu ya. ucapkan Tapi kalau sudah menggunakan alif lam, nah, anil mughirah tidak lagi mughirata. Anil mughirati. Ya, anil mughirati. Alif lam saudara faedah ingat-ingat yang sudah kemarin tertutup alif lam yang terletak pada nama seseorang Alif lam apa? Ada yang masih ingat? Eh? Zaidah. Oh, Zaidah. Karena tanpa itu tuh nggak apa-apa gitu ya. Baik ya. Jadi seperti itu. Syarat untuk menjadi tetap menjadi ghair munsharif ismul ladilah yang sorif tetap kadang menjadi ismul ladilah yang sorif dalam susunannya atau dalam sebuah jumlah kalau tidak didahului dengan alif lam atau di didofahkan. Kalau itu semuanya terjadi di didofahkan apa ditambah alif lam, maka hukumnya sudah tidak lagi roir munsori. Tapi sudah sebagaimana isim-isim yang lain. Khofatnya ya dengan kasroh, mafuknya dengan dhammah, maksudnya dengan fathah. Wallahu a'lamu Dalam surat Yusuf antum paling banyak tidak tadi seperti ini ya. Yusuf termasuk apa tadi? Maksudnya mak alam al ujma. Di sana banyak li Yusufa ya, bukan li Yusufi, li Yusufa. Kenapa? Ya? Satu alam al ujma dan tidak ditambahkan, tidak juga ditambah dengan alif lam sehingga tetap kaf apa kafat tandanya tetap dengan fathah sebagai niyabah pengganti dari kafroh Itu juga juga dengan Ibrahim, Sulaiman, Isa dan seterusnya Allahu alam bisawab ya insyaallah dan insyaallah murajaah yang mulai Sabtu ringan-ringan saja sebelum khamsa jadi mungkin bentuknya bikin kalimat dan seterusnya atau mungkin kita buka di Quran satu jam pelajaran nah kemarin seperti itu Ustaz Allah Taala memberikan pengarahan Mudahnya perbab. Ya. Kalau yang fa'il ya fa'il satu hari itu khusus untuk bahas fa'il semuanya. Antum praktek fa'il mencari di Quran, kemudian bikin kalimat dan sunnah dan seterusnya. Tapi yang menggunakan fa'il, fa'ilnya itu ada dua ya wahir dan bomir yang yang bomir seperti apa kemudian seterusnya. Hari kedua mungkin naikul fa'il, hari kedua mudah tak khobar dan seterusnya. Allah Allah mudahkan.